Alhamdulillah pada kesempatan Ba'dal Fajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kita melanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siam Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini hari Rabu 24 Februari 2021 bertepatan dengan 11 Rajab 1442 Hijriah. Sebelum kita masuk kepada kajian yang ke-54 yang mana kajian ini akan membahas tentang rukhsah. Diberikan rukhsah oleh Allah bagi mereka yang terlambat sahur dan di saat memegang di tangannya mangkuk ataupun cangkir meminum mendengar adan tidak untuk dilemparkan, dibuang, tetapi diberikan rukhsah agar melaksanakan hajat kepadanya. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi almarhum barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kelima, al-mas'alah al-khamisah. Lazim an yatawaqqafa at ta'am liman sami'an nida asan illa man yadihi al-ina. Maknanya diharuskan bagi seseorang yang berniat untuk berpuasa di saat mendengar anida ataupun azan yang kedua, dari adanya fajar, maka dia berhenti. Karena ucapan Allah, wa kulu wasrobu hatta yatabayana lakum al-faitul minal aswadi. Dan tidaklah fajar yang kedua itu kecuali telah terlihatnya benang putih horizontal dari kegelapan malam di benang merah. Maka harus berhenti asalnya. Illa man fiyadihil ina dikecualikan bagi mereka yang terlambat berpuasa dan di tangannya masih minum ataupun ada mangkok diseruput dari sop ataupun meskate maka disempurnakan. Tidak mendengar adan dan dia memegang ina, kemudian dibuang yang di cawan dan dibuang yang di mulut. Tidak. Maka diberikan rukhsah. Terutama bagi mereka yang terlambat. Yang tidak terlambat pun tidak apa-apa. Jika memang keadaannya seperti itu. Maka inilah masalah yang kelima. Dari fasal as-sahur. Dari sifat as-sahur. Dan penulis akan memberikan pendalilan yang terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama bersifat global bagi siapa saja yang mendengar adan fajar yang kedua maka agar berhenti dari makan dan minum dan jima bersama istrinya. Maka ini adalah permasalahan yang pertama. Dan penulis ikhtisar di dalam masalah yang pertama ini hanya memberikan dua dalil. Dalil dari hadis Aisyah dan dalil dari hadis Ibnu Umar. Min bab azikr faqat. Bukan min bab mengumpulkan hadis dalam bab tidak. Hanya menyebutkan perkara yang pertama keadaannya memang harus berbuka. Maka ini keadaan yang pertama. Dan keadaan yang kedua di dalam bab ini juga penulis akan memberikan hadis-hadis tentang tahsis di amril awal pengkhususan dari perkara yang pertama. Perkara yang pertama tadi, siapa yang mendengar adan yang kedua harus berhenti makan, minum, dan jima. Lalu, permasalahan yang kedua, pengecualian. Bagi mereka yang diberikan rukhsah mendengar adan dan di tangannya masih ada gelas, masih ada mangkok sup untuk diminum dari makanan dan minuman, agar menyelesaikannya meskipun sudah mendengar adan yang kedua. Dan penulis di sini akan beristidlal dengan hadis-hadis di bab. Hadis ini hadis khusus bab. Sehingga disebutkan riwayat-riwayat yang ada sekitar lima sahabat. Maka kita masuk kepada pendalilan yang bersifat umum tadi. Bahwa seseorang yang mendengar anida ataupun ada maka wajib baginya untuk berhenti. Ini asal dari syariah. Mana pendalilannya dinukilkan oleh penulis dari hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Maka di hadis yang pertama di dalam masalah ini, hadis Aisyah berkata radhiyallahu anha atau anhuma, "Ana Bilalan kana yu'adzin bilail." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kulu wasrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Fa innahu la yu'adzin hatta yatla al-fajr bahwa Bilal dulu melaksanakan adan masih di malam hari, belum di adan yang kedua. Dinamakan Fajar al khadid. Kalau sekarang ya tadi jam 4, jam 4 seperempat. Maka ini adalah waktu yang dibolehkan untuk makan sahur dan sunnah. Maka makanlah dan minumlah kata Nabi. Jika mendengar adan bilang. Lalu sampai kapan? Hatta yu'adina Ibnu Umi Maktum. Maka di sini hatta yufidul goyah maknanya halalnya itu sampai kepada adan Ibnu Umi Maktum. Fa'innahu la yu'adzin hatta yatla'al fajr. Ini ilahnya, ini sebabnya. Karena Ibnu Umi Maktum tidaklah dia adan dan dia orang yang buta kecuali telah masuk fajar. Dari mana dia tahu? Jadi hadis disebutkan yuqalu asbah asbah dikatakan kepadanya telah masuk fajar, telah masuk fajar. Maka Ibnu Umi Maktum yang buta melaksanakan azan yang kedua. Maka ini pendalilannya jelas. Kullu wasrobu hatta yu'adin ibna Umi Maktum. Hatta yu'adina ibnu Umi Maktum. Dan yang kedua hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilail fakul wasrobu hatta yunadi ibnu umi maktum summa qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbah asbah hadis ini muttafaqun alaih maka dari dua hadis ini menjadi pendalilan asal perkara jika kita sedang sahur kemudian kapan selesainya di saat masuknya Adan yang kedua. Karena Adan yang kedua ataupun di zaman Nabi Adan Ibnu Umi Maktum maka dia itu Adan untuk melaksanakan sholat fajr. Maka sudah haram dengan mendengar Adan Ibnu Umi Maktum untuk makan dan minum. Tidak boleh. Adapun sekarang kita masuk kepada pendalilan yang bersifat khusus dikhususkan, diberikan istisna, dikecualikan bagi mereka orang-orang yang misalnya terlambat sahur sehingga baru minum, baru mengambil mangkok untuk meminum sop dan sebagainya, maka di sini diberikan rukshok agar tidak membuangnya yang ada di tangan. Maka beristidlal penulis dengan hadis-hadis yang disebutkan di matan sekitar empat hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah. kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak sami'a ahadukumun nida wal inaa awal ina'u ala yadihi fala yadahu hatta yaqdu hajatahu minhu. Maknanya jika seseorang di antara kalian mendengar adzan fajar yang kedua. Wal ina'u ala yadih. Dan ada mangkok ataupun cawan ataupun gelas di tangannya. Fala yadahu. Jangan dia melempar gelas tersebut dan membuang yang di mulutnya. Hatta yaqdu hajatahu. Diberikan rukshoh oleh Allah sampai dia itu menyelesaikan minum dan minum sopnya, minum es teler, jika mau juga. Pas kebetulan dia megang mangkok, maka diseruput. Apalagi neskafenya, maka diseruput, tidak apa-apa. Hatta yakdo tahu minhu. Sampai dia selesai untuk menyelesaikan hajat keinginan kepadanya. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah disebutkan oleh penulis di sini sahih mauquf walahu hukmu rafa. Makna sahih mauquf di mana hadis ini disebutkan di matan marfu dari ucapan Nabi. Tapi kok penulis mengatakan sahih mauquf menandakan bahwa hadis ini ada illah yang tersembunyi. Hadis ini berpenyakit. Yang rajih dia mauquf bukan dari marfu kepada Nabi. Lalu kenapa penulis memasukkan yang hadis dhaif ini? Karena dia bisa naik kepada derajat yang hasan dan yang lainnya. Maka hadis yang pertama dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad. Yang keduanya dari jalan Hamad, An Muhammad, Ibni Amr, An Abi Salamah, An Abi Hurairah. Maka sanad ini zahirnya hasan. Semua rijalnya sikap kecuali Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah ma'ruf. Dia rawi yang saduk hasanul hadis. Dan Muhammad dia ibnu Salamah imam. Dan di sana ada jalan yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari jalan Hamad an Ammar ibnu Abi Ammar an Abi Hurairah Ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan tadi tidak sami ahadukum dan sebagainya. Dan ditambahkan padanya wa kana al-muadzin yuadzin ida bazagal fajr. Maka tidaklah muadzin yang kedua itu seperti Ibnu Maktum kecuali sudah bazagal fajr. Sudah terbit matahari. Maka sanadnya di sini zahirnya juga sahih. Karena Amar adalah sikoh yang rajih. Namun hadis ini telah diilahkan disebutkan sebagai penyakit oleh Abu Hatim seperti di Ilal Ibnu Abi Hatim di mana Abdurrahman anaknya Abu Hatim mengatakan bertanya kepada bapaknya Sa'altu Abi an hadith, rawahu Rawuh Ibnu Ubadah an Hamad an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak sami ahadu kumunida wal ina ala yadi ala yadahu hatta yakdoh hajatahu minhu berkata Abu Hatim bahwa dua khabar ini bukan sahih. Yang kedua juga datang dari Hamad dari Ammar ibn Abi Ammar dari Abi Hurairah dari Nabi. Kata Abu Hatim keduanya tidak sahih seperti itu marfu kepada Nabi tidak. Adapun hadis Ammar maka dari Abi Hurairah mauquf dan Ammar thiqah. Dan hadis yang lainnya tidak sahih. Maka di sini disebutkan hadis Ammar jalan yang kedua itu mauquf Ucapan Abi Hurairah. Dan yang lainnya lagi baik. Maka kita mengetahui dari ucapan Panglima Perang Ilmu Ilal Penyakit Hadis bahwa jalan Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah marfu'an mu'al. Dia itu marfu dan berpenyakit seperti disebutkan oleh jago ilmu ilal Abu Hatim ini. Maka dia adalah mauquf di jalan yang kedua, di jalan Amar dari Abi Hurairah, bukan dari Abi Salamah tetapi dari Abi Hurairah. Dari jalan yang kedua, dari Amar ini Abi Amar dari Abi Hurairah itu maukuf. Namun meskipun maukuf, maka dia hukumnya adalah marfu. Karena telah datang kisah-kisah yang marfu dari Nabi tentang permasalahan ini. Maka kita rajahkan bahwa jalan yang sahih dari Ammar ibnu Abi Ammar dan sebelumnya diriwayatkan oleh Hamad ibnu Salamah an Ammar ibnu Abi Ammar dari Abi Hurairah dia mauquf. Maka meskipun mauquf dia mempunyai hukum ar Adapun jalan yang dari Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah maka dikatakan oleh ibnu oleh Abu Hatim dhaif. Maka labas kita katakan riwayat Amar bin Abi Amar dari Abi Hurairah itu yang sahih namun mauquf. Maka kita rajihkan sanad ini mauquf karena ucapan para ulama asalat lebih didahulukan dari kita. Mereka lebih memahami dan hafal jalan-jalan ini. Namun kita katakan meskipun mauquf bukan marfu, namun marfu hukman. Hukumnya seakan-akan marfu. Dikarenakan permasalahan rukhsah ini bukan dari akal dan pendapat Abu Hurairah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, telah datang riwayat-riwayat nanti yang marfu dari berbagai sahabat, dari Umar, dari Abi Umamah dan yang lainnya, dari Jabir juga menandakan bahwa perkara ini adalah perkara yang sudah marfu di antara mereka dan ma'ruf di antara mereka. Sehingga Abu Hurairah di saat mengatakan bahwa hukumnya rosok Bisa jadi dia menghafalnya dari Nabi. Maka selesai dari hadis Abi Hurairah yang mana rojeh dia adalah maukuf. Sahih tetapi maukuf. Kenapa sahih? Karena sanadnya sahih. Ahmad Ibnu Salamah, Amar Ibnu Abi Ammar Sikoh dari Abi Hurairah. Adapun jalan yang kedua, ataupun yang pertama tadi, dari Hamad Ibnu Salamah, dari Muhammad Ibnu Amr Ibnu Al-Qamah, dari Abi Salamah dari Abi Hurairah itu doif kata Abu Hatim maka kita ambil yang mauquf tadi maka meskipun begitu telah datang syawahid seperti disebutkan di dalam matan maka dari syawahid yang ada pertama dari Abi Umam kedua dari Jabir ketiga dari Al Hasan Al Basri yang mursal maka yang pertama datang dari Abi Umamah sebagai penguat jadi syahid setelah Abi Hurairah berkata Abu Umamah, mati sholat wal inafiyat di Umar." Maka telah dibangunkan sholat Dan di tangan Umar itu ada inak. Makna inak di sini bisa gelas, bisa mangkuk, dan sebagainya. Kala asrobuha ya Rasulullah. Di sampingnya Nabi maka aku meminumnya sekarang wahai Rasulullah. Kala na'am. Kasaribah. Dikatakan oleh Nabi, silahkan minum. Padahal sudah itu mati sholah maknanya sudah azan, sudah masuk kepada waktu azanul fajr yang kedua. Maka dikatakan oleh Nabi Naam, boleh. Tentu, diminum. Hadis Abi Umamah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Abu Ya'la di dalam musnadnya seperti dimukilkan oleh Abu busiri di Ithaqul Khairah Al-Mahrah semuanya ber, bertumpu sanadnya kepada Al-Husain Ibnu Wahid. an Abi Ghalib an Abi Umamah maka sanadnya hadis ini sanadnya Hasan Abu Ghalib dia masyhur yang meriwayatkan dari Abu Umamah terjadi istilah dari segi namanya dikatakan namanya hazud. Ini yang rajih. Dan kedudukan dia saduk hasanul hadis. Didoifkan oleh sebagian ulama seperti Abu Hatim, Anasai, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban. Dan dikitohkan oleh Ad-Darukutni dan Imam Ibnu ma'in Maka Allah lam yang rajih Abu Ghalib yang banyak periwayatannya dari Abi Umamah ini adalah rawi yang hasanul hadis. Adapun Al Husain ibnu Waqid Abu Abdullah Al Marwazi dia sedut. Dan dia disifati sebagai mudallis tetapi tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia di Tobakoh yang pertama dari mudallisin. Insya Allah di pelajaran yang akan datang tentang mustalahil hadis, kita akan masuk kepada hadis mu'an'an dari perlakuan al-mudallisin. Dan di sana nanti kita akan bahas bahwa orang-orang yang dijarah sebagai mudallis itu dilihat di tabaqah keberapa. Kalau di tabaqah pertama, kedua, maka tidak berpengaruh. Yang berpengaruh di tabaqah ketiga, keempat, dan kelima, dan insya Allah nanti akan kita bahas. Sehingga tidak semua yang disifati sebagai mudallis kita harus menerima hadisnya kecuali dengan hamba hamba'ana, akbarona tidak. Karena berapa ulama yang melaksanakan tadlis seperti Sufyan Ibnu Uyainah. Namun dia hanya beberapa kali saja. Tidak berpengaruh. Maka hadis yang kedua yang datang dari Abi Umamah sanatnya Hasan. Berarti di sini bisa menguatkan riwayat Abi Hurairah yang mauquf lahu hukmu rafa. Dan ini menjadi pendalilan bahwa asal kisah rukhsah ini ada. Sehingga ucapan Abi Hurairah yang mauquf yang rajah itu pun maknanya marfu hukman. Kemudian datang hadis yang ketiga yang lebih menguatkan dari kisah Jabir. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di mana di dalam matan disebutkan dari Jabir bin Abdullah Ani rajul yuridu asyam wal ina ala yadihi roba minhu. Fayasma'u nida. Bahwa ada seseorang yang mana dia itu ingin berpuasa. Dan di tangannya ada mangkok ataupun gelas. Ingin meminumnya. Padahal setelah itu atau saat itu dalam keadaan terdengar azan. Dohirnya orang ini terlambat untuk minum, maka mau hendak minum, mendengar azan. Ini kisahnya. Maka berkata Jabir, yang mana dia seorang sahabi yang memahami hadis-hadis dari Nabi, berkata Jabir memberikan fatwa. Disebutkan kunna nuhaddatsu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola robu. Bahwa kami dulu di zaman Nabi ingat tentang permasalahan seperti ini dan Nabi mengatakan agar meminumnya. Maka dipatuakan oleh Jabir kepada orang ini agar meminumnya. Karena dulu Nabi memerintahkan untuk meminumnya. Seperti di hadis siapa? Abi Umamah di saat Umar mengatakan, Ya Rasulullah, asrabu minha, aku minum dari air ini padahal sudah ada, dikatakan minumlah. Maka Jabir ingat hadis tersebut. Maka Jabir pun mengatakan dulu Nabi memerintahkan kita untuk meminumnya bagi yang mendengar adan dan di tangannya ada ina. Maka hadis dari Jabir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Musa hadatsana Abdullah ah, an Abi Zubair an Jabir. Mahaluh sanadnya dhaif karena ada Ibnu Lahiyah. Maka sanad ini dhaif Musa dia adalah Ibnu Daud atau bi Saduk. Dan jika yang mengikuti madhab Ibnu Lahiyah terbakar kitabnya, dilihat siapa yang meriwayatkan darinya. Maka Musa bukan dari al adabillah Bagi mereka yang madhabnya tafsir. Dilihat siapa yang meriwayatkan darinya. Maka di sini adalah Musa. Dan Musa bukan dari Adabillah seperti Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Yazid al Mukri, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Maslamah al Nabi. Mereka Al-Abadilah. Itu yang memberikan tafsir maka hadis ini pun doif. Karena Musa bukan dari Abadilah. Maka sanadnya doif dari Jabir. Dan ini penguat untuk hadis-hadis yang sebelumnya. Dan jalan yang keempat, datang mursal dari Al-Hasan Al-Basri. Bahwa dari Hasan Al-Basri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ida sami'a ahadukum nidak wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqda minhu. Persis seperti lafaz Abi Hurairah. Jika seorang mendengar adan dan ada ina di tangannya, maka jangan dilempar air tersebut, sup tersebut, atau niskafe yang ada padanya jangan dilempar, dibuang. Tetapi dipenuhi hajatnya dengan diminum padahal sudah adan yang kedua. Maka ini pendalilan yang keempat dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Gosan, Hadatsana Ahmad bin Salamah, An Yunus, Anil Hasan, anil Nabi. Sanad di sini dhaif. Al Hasan dia Al Basri, tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi dan telah kita lewati di pelajaran tashil mustalahil hadis bahwa hadis ini dari jenis yang dhaif karena mursal dan mursal fihi kita al jali karena mursal di sini termasuk dari terputus yang jelas karena tabi'i Hasan al Basri kita bacakan Salita. Apa maknanya tabaqah salisa? Al-wusta min tabi'in. Dia tabi'in yang bukan besar seperti Said Ibn Musayyid ataupun Mukhadram. Tetapi dia di tabaqah salita maknanya di bawah dari kelompok Mukhadram dan Kibar At-Tabi'i. Namun dia masih lebih baik daripada tabaqah yang keempat. Seperti Qatadah, Muhammad Ibn Sirin, Az-Zuhri dan yang lainnya. Maka Al-Hasan Al-Basri Nabi tidak mendengar dari Nabi, maka sanadnya baik dan sanad ini pun bisa terangkat kepada Hasan Libairih dengan yang sebelumnya dan riwayat yang mursal ini pun menguatkan periwayatan Abi Hurairah juga periwayatan Jabir yang tadi ada ibnu Lahiyahnya. Maka saling menguatkan. Kesimpulannya, dari segi makna, seseorang yang mendengar adan dan dia di tangannya ada secangkir Nescafe, maka tidak dibuang Nescafe-nya dan yang di mulut pun tidak dibuang, tetapi diberikan hajatnya, padatnya. Dan ini adalah dari rukhsah. Maka prakteknya bagaimana? Prakteknya bisa jadi orang ini tidak terlambat dalam sahur. Contohnya kita adan awal tadi, adan awal siapa tadi? murai ya, nah, iman. Maka jam 4, seperempat, tadi adan jam berapa kok? 4.20. Jam 4.20 adan. Misalnya hari Kamis kita sekarang. Maka kita sahur, dia sahur setelah adan. Dan adan sekarang fajar jam 5 berapa? Lebih 5 ya? lima lebih lima atau lima sepuluh. Lima sepuluh adan yang kedua. Maka sudah setengah jam lebih. Dia makan dan ngobrol. Kemudian dia ingin minum. Membuat kopi. Agak hangat atau kepanasan. Ditunggu sampai dingin. Di saat dipegang di tangan mau menyeruput mendengar adan. Dia tidak terlambat. Namun yang jadi poin bukan masalah terlambat atau tidak, di tangannya ada sesuatu dan dia punya hajat padanya, kemudian mendengar adan, itulah rukshoh. Maka di sini boleh baginya untuk meminum kopi, menyeruput. Lalu bagaimana kisahnya dengan orang ini tidak terlambat seperti tadi. Namun dia sambil sahur ngobrol dengan temannya dan sebagainya sama-sama tulabul ilm murojaah dan sebagainya dia pegang terus <laughs> gelasnya biar kalau ada nanti diminum boleh tidak ini bukan rusak setengah jam dia pegang gelas nunggu adan kalau adan nah akan aku mendengar adan dan ina di tanganku padahal dia dari tadi memegang itu bukan rusak atau dia sibuk ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Tiba-tiba adan. Gerubuk-gerubuk-gerubuk ke dapur. Memegang gelas. Yang ada airnya. Kan rusak sekarang diminum. Eh tadi mana? Dari tadi kemana? Dari tadi sudah seperempat jam sebelum adan ngobrol dan sebagainya. Maka tidak ada rusak dalam keadaan seperti itu. Yang ada adalah di saat dia ingin meminum, kemudian mendengar adan, Itulah yang ada rukshoh padanya. Maka inilah hadis yang sahih di majmu' turuqihi dan hadis ini dimasukkan kepada bab asyam oleh penulis sebagai istisna pengecualian. Kesimpulannya di hadis Aisyah dan Ibnu Umar penulis memasukkan hadis keduanya menjadikan pendalilan bahwa batas dari kehalalan seseorang berpuasa itu sahurnya sampai adan yang kedua. Namun ada rukshoh bagi mereka yang mendengar adan dan di tangannya ada ina untuk meminumnya. Jelas semua. Berakta fi ilahuna. Jazakumullahu khairah. Wa barakallahu fi ilmikum.